Perhatikan halaman 190 bagi yang kemarin mungkin nggak ikut atau yang lupa masalah halamannya perhatikan halaman 190 berkata al-jami ini yang mengumpulkan syarah ini soalun Pertanyaan, jadi pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Bas ketika beliau menyampaikan daras ini. Hei, eh. Maka lahu iyad di anna ما قيل fi ta'wilil qadam annahum kaumun taqaddama fi ilmillahi annahu yakhluquhum Baik. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Iyad Qadi Iyad rahimahullah taala. Pernyataan beliau bi anna ahadama qila apa makna ahada makila Abdurrahman? Ah, Abdurrahman satunya. Ah, duluan. Ayo, Mbah, Mbah Ukasa. Ayo, siapa yang bisa ngertikan? Haidar. Ayo, satu salah satu apa yang dikatakan fi ta'wil qadam dalam mentakwil lafaz al-qadam yang tertera dalam hadis yang telah kita baca. Mana lafaznya? Hatta ya doa fiha qadamahu fatamtali'u. Itu lihatkan hadis nomor hadis yang bernomor 7449. Hatta yadha'a fiha qadamahu fatamtali'u. Sehingga Allah meletakkan di dalam neraka tadi kodamnya. Maka neraka tadi lalu penuh. Nah, Lafat al-qadam dalam hadis itu pentakwilannya macam-macam. Maka di antara pentakwilan lafat qadam tadi adalah kaumun taqaddama bi ilmillah anau yakhluquhum bi anna hadamakila. bahwasanya salah satu di antara apa yang dikatakan terkait dalam mentakwil lapat qadam adalah Kodam adalah kaum kaum adalah kaum Kodam adalah kaum Jadi manusia Kaum yang telah diketahui oleh Allah dalam ilmunya bahwasanya Allah akan menciptakan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu? Ini mentakwil lapat kodam dengan apa maknanya pak? Kaum ataupun jamaah. Ini orang-orang yang akan Allah ciptakan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Ini salah satu di antara pentakwilan lapat kodam. Inilah yang ditanyakan kepada saya bin Bas tentang perkataannya Iyad rahimahullah ta'ala. Jawabannya dari beliau saya bin ala kulihal batilun. Ala kulihal. Ya. Apapun yang dikatakan tentang kodam tadi selain lapat dari kodam itu sendiri maka dikatakan batil. Nah, perhatikan. Hei, eh, antum lihat nyari apa itu? Sudah dikal bilang sejak kemarin, sejak dulu bapak-bapaknya memegang anak-anaknya. Sekarang ngumpul lagi jadi satu, sekarang di situ main domino itu. Apa? <coughs> Oh, gandrung di situ. Perhatikan nanti yang besar ya dia belajar, ngapain yang kecil-kecil aja. Karena yang kecil-kecil bikin keributan. Bi anna hadza ma qila qadam annahum qawmun taqaddama fi Allah annahu yakhluquhum. Ini namanya takwil. Dan ini dikatakan takwil baik ataupun takwil fasid, takwil yang rusak. Karena mengartikan lafaz qadam kepada makna kaum tanpa ada dalil satupun dari Al-Quran dan Sunnah. Tanpa dalil dari ahli bahasa yang muktabar. Hmm. Maka dikatakan ala kulli hal batilun apapun yang dikatakan dalam masalah ta'wil qadam menjadi kaum dan semisalnya adalah batil. Nah, batil ini adalah didul hak lawan daripada kebenaran. Kalam iyadin batilun Kalamu iyadin au ghairihi mimman ta'awal al haditha kulluhu batilun. Kalamnya Iyad rahmatullah dan atau yang lainnya. Ini dari orang-orang yang telah mentakwil hadis tadi, kalamnya adalah batil. Seluruhnya ba batil. Telah lewat kemarin bahwasanya dengan lapat yang lain apa? Kadang apa lapat yang lain? Rizal. Nah, Berisil, berisil itu? Kaki. Ini hmm. hatta ya yadu'a fiha rijlahu taliu Sehingga Allah meletakkan kakinya dalam neraka, maka neraka tadi penuh, lalu penuh. Wal hakma qawlahu sunnah. Tengok, dan yang benar apa yang dikatakannya oleh a'immatus sunnah. Para imam-imam ahlu sunnah, yakni berupa menetapkan al-qadam lillah, menetapkan isbat itu menetapkan. Qadam miliknya Allah taala. Jadi sifatnya Allah. Wa anaul murad. Dan itulah yang dimaksud, yakni qadamnya Allah taala, rizalnya Allah taala. Bukan kok hambanya Allah Ta'ala berupa kaum yang dimasukkan ke neraka lalu penuh. Ma yadurruhu subhanahu say'un. Tidak ada sesuatu yang memberikan madar kepada Allah Ta'ala. kodamu binar la yadurruha say'un. Kakinya Allah di neraka, tidaklah ada sesuatu yang memberikan madarat kepada kaki tersebut. Damir ini kembali kepada apa? Kok? kodam Awal kolak. Dia adalah sang pencipta. Maha pencipta yang menciptakan neraka wal qadir alai dan yang mampu untuk mengendalikan neraka. Al mutasarrif fiha dan yang mengatur neraka. Wal fala yadurru min khalqi subhanahu wa ta'ala sedangkan neraka adalah satu di antara ciptaannya Allah maka enggak ada sesuatu pun dari ciptaannya Allah yang memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya bagaimana kakinya Allah masukkan neraka apakah kemudian akan berikan panas? Ini tidak. Kenapa? Karena neraka dan termasuk ciptaannya Allah Ta'ala. Gak ada sesuatu dari ciptaannya yang memberikan madarat kepada Allah. Nah, itu sana nyanyi wow wow, Tetangga kita. Nah, kita di sini belajar sifat-sifat Allah dengan maknanya benar mereka lagi apa? Lagi mengikuti setan. Ini <clears throat> kayak kata. Anda jalan-jalan dekat rumahnya Pak Imron akan dengarkan suara kata plung plung plung kayak itu. <clears throat> Perhatikan ya kawan itu. <clears throat> Dan masalah tawil seperti ini di negeri kita ini sudah laris sejak dulu sampai hari kita ini sekarang dipromosikan oleh siapa? Dari Riau Abdul Samad dan kawan-kawannya. Inilah orang yang berlagak mau membenahi negara dan bangsa dan negara. Padahal haknya Allah jadi Oh berabrik. La ilaha illallah. Tetangganya Mbak Tris. Dengar itu. <clears throat> Nah itulah, mereka itu adalah pintu-pintu komunis, pintu penjajah yang mereka itu semuanya. Mereka itu. Komunis masuk ke dalam tempat, pintunya mereka. Ya kan? Penjajah masuk dalam satu tempat, pintunya juga mereka. Orang-orang nah, itu. Segala macam kekufuran melalui itu melalui mulutnya mereka itu, melalui ya kan? Asal mulutnya gusine, itu gusi. Asal jeblak gusine. <clears throat> Ayo perhatikan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah taala. Ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifatnya. Al-Qadam mananya Bari? Rijl. Pertanyaan selanjutnya, soal ahsanallahu ilaik. Semoga Allah berbuat bagus kepada engkau ya Syekh. Berbuat baik. Qauluhu, jadi dalam hadis Nabi SAW mengatakan fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan. Maka bila aku melihat dan merugi kepada siapa? Hmm. Hmm? Huh? Dhamir itu nang di siapa sing dhamir merugi? Allah Azza Maka bila aku melihat Allah, maka aku tersungkur dalam keadaan sujud. Pertanyaannya, hata fi ru'ya? Apakah ini termasuk dalam ya yakni ru'yah yang ma'rufah rukyanya Nabi SAW kepada Allah Ta'ala jawabannya ada surihul Quran ini surihul Quran ini apa? Al-Quran dilaporkan yang sangat sore gamblang bahwasanya itu adalah rukyah Fi rukyah terkait dalam rukyahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan? Ketika hari kiamat. Hmm. Ketika dimintai syafaat, syafaat oleh umatnya. Hmm. Oleh umat seluruhnya dari kiamat. dari itu. Mereka yang minta syafaat. Perhatikan ya, Pak. <coughs> Jadi di sini kita mengetahui alusunawul sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman. Insya Allah sampai hari kiamat tetap di atas ketegaran akidah mereka senantiasa berbenturan berlawanan dengan alut ta'wil yang dikenal dengan mu'attilah mu'attilah siapa mu'attilah apa mana mu'attilah ah keb ah kedapnya ah apa apa mana mu'attilah ah kedua Takbir, Ta'wil? itu, Haidar? Matilah. Apa apa anak dari kata at-tala yu'attilu ta'til apa maknanya? Anda tahu utra, utra saifiyah. Apa utra itu li? libur? Kosong, nggak ada belajar. Berarti mu'attilah orang-orang yang mengosongkan mengingkari sifatnya Allah dengan nama takwil. Itu namanya mu'attilah. Mu'attil itu mufrad, mu'attilah itu jamak. Seperti muawwilah itu atau taifah, kelompok. Dan mereka tidak dikatakan mu'attilah kecuali sebelumnya apa? Ah, apa? Pak Musin? Eh? musabbiha. Ha. perhatikan itu. Mereka tidaklah menjadi orang yang mentak mentaktil mengingkari sifat Allah kecuali sebelumnya punya keyakinan apa? Musabbiha menyerupakan Allah dengan makhluk. Dikarenakan menyerupakan Allah dengan makhluk itu enggak boleh menurut mereka sendiri, karena menurut mereka benturan dengan Al-Quran, Laisa kami maka biar nggak menyerupakan, mereka mentakwil. Takwilnya hakikatnya apa? Taktil. Hakikat daripada takwil itu adalah taktil. Apa taktil? Mengkosongkan sifat Allah yang Allah telah akui, telah ridhoi. Mengkosongkan sifat Allah yang Rasul telah tetapkan bagi Allah, dikosongkan dari Allah, diganti dengan sifat yang lain. Seperti tangan diganti dengan apa? kontrol. Ya kan? Seperti kodam dengan dengan apa? Dengan kaum. Mafhum? Kodamnya Allah dengan dengan apa? Dengan kaum katanya. Itu namanya taktil. Taktil itu mengkosongkan, mengingkari, meniadakan podowai. Nah berangkat dari mana? Berangkat dari keyakinan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika hatta yadha fiha qadamahu. Dalam benaknya si orang mu'attil ah nggak bisa. Kalau kita tetapkan bahwa sanadnya qadam kodam, akan serupa dengan makhluk. Betul serupa nggak mungkin. Lasakan sayun katanya. Maka diganti dengan apa? Biar nggak serupa diganti dengan apa? Dengan ko kaum. Kodam maknanya kaum. Ini namanya takwil. Nah takwil ini maknanya taktil Kodam yang itu Allah ridhoi, dia nggak rela, nggak punya hak. Allah nggak punya kodam, Allah punya kaum. kaum Dimasukkan ke neraka gitu maunya. ya. Mahfum? Allah melaksanakan kaum tadi. Kata ya doa kaum mahu gitu maunya jadinya. Jadinya bahasa Hatta ya doa fiha mahu fatam taliu. Sehingga Allah meletakkan kaumnya. Nah, jadi gitu. Di neraka lalu ben penuh jadinya begitu. Jadi apa tak? Taktil. Kita bicara sudah berbulan-bulan taktil taktil ternyata antum nggak paham juga ternyata. Ya, itulah ilmu. Ilmu itu begitu harus cerna, yakini diperhatikan jangan asal saya penting lunggu duduk lunggu tapi juga diperhatikan Ditulis, engko nek sampai turun contoh. Dilihat, bisa bangun tidur dilihat lagi apa ya makna tadi malam itu. Kodam itu. Apa makna taktil itu? Ya ngono. Apa? Kemarin antum dikasih tahu dikasih nasihat sama siapa? Said Banyuwangi. Ya kan? Suruh belajar bahasa yang bagus. Biar apa? Biar hafalannya itu bermanfaat katanya. Ya kan Nah, itu. Hafal saja nggak ah, nggak tahu maknanya nggak bermanfaat. Itu benar. Kita bukan meremehkan hafalan, tapi dukungannya adalah harus dengan tahu makna maknanya. Perhatikan maka dikatakan tadi Kalamu ia ya tahu gairihi memang ta'wal al-hadis kullu batilun. Nah, nah ta'wil ini hakikatnya apa tak? Ta'til. Ta'wil itu dikasakan kasih nama tak. Ta'wil biar manis. Kalau saya ingkari, nggak enak. Didengar telinga. Kami nggak terima, nggak enak. Tapi kami takwil. Nah, baru di agak, e-, agak enak. Paham toh? Seperti riba, ini ribanya sekian. Kalau nggak bayar nanti ribet tambah lagi. Nggak enak, tapi bilangnya apa? Bunga. Loh, kan enak ada di telinga. Kembang kan sedep. Ada merah, ada hijau, putih, warna-warni, sedep. Nah, akhirnya apa? Diterima oleh orang. Ayo kita rame-rame pesta kekuburan, nggak enak. Tapi kalau pesta demokrasi enak. Nah, itu. Ya toh? Kenapa? Karena orang nggak tahu. Dengar sih apa ya? Kayak apa <laughs> mulu. ayo kita, ayo kita pesta kemurtatan ya, nggak enak. Masa kita bisa murtad sama Pak Kiai? Ayo kita pesta kemurtatan bareng-bareng sama Pak Kiai. Ya nggak enak. Tapi diganti dengan nama yang lain biar eh enak biar diterima. Demikian juga pengingkaran tentang sifat Allah ini kalau dikatakan, ayo kita mengingkari sifat Allah. Ayo kita belajar mengingkari sifat Allah. Ya nggak terima. Tapi ya kita belajar apa? Belajar mengenal takwil yang benar katanya. Jandarnya apa? Koda maknanya apa? Kaum. Nah, ini enak didengar. Apalagi yang ngajarkan apa? Lulusan mungkin Al-Azhar, Umul Kuro, dan semisalnya. Nah, mantap. Apalagi kalau ada LC, langsung cair. Nah, harusnya langsung cair. dokter walaupun jadi kotor-kotor pun nggak masalah yang penting enak didengar nah ini perhatikan ya ikhwan <clears throat> jadi kalau darusnya itu isinya ayo kita ramai-ramai belajar mengingkari sifatnya Allah ya gak jadi taktil ayo kita mentaktil sifatnya Allah nggak jadi nggak ada yang dengar tapi kalau dibilang apa belajar mengenal ta'abul yang sahih nah Demi mensucikan Allah dari sifat dari serupa dengan makhluk. Nah, ini diterima walaupun isinya apa? Pengingkar, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Apa nah, itu? Dan manusia rata-rata karena lemahnya mereka dalam iman dan ilmu. Akhirnya apa? Semua kebatilan diterima saja. Ditelan. Orang yang membawa kebenaran dimaki-maki bahkan dibunuh. Baik. Selesai dari bab yang telah kita lewati, sekarang bab baru. Qala Imam Bukhari rahimah taala babu qaulillahi taala innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Dalam surat apa ini? Siapa yang apa? Hmm? Fatir nam, nah, jazakallahu <clears throat> Ayat yang kedua. Sesungguhnya Allah menahan langit-langit dan bumi supaya tidak zala yazulu hilang ataupun sirna atau rusak atau lenyap. Firman Allah Ta'ala sesungguhnya Allah menahan langit-langit dan bumi agar tidak sirna. Zala yazulu, mananya apa? Hah? bergeser, rusak. Kalau jalan ya zalu senantiasa, senantiasa. Jala ya zalu senantiasa. Kalau jalan ya zulu, Hah? Tergelincir. Nah. Ini antazula, ini ada nun yang dibuang. Dia ya ini apa? Aslinya tazulani. Ya, Maknanya bahwa bahwasanya Allah memiliki sifat imsak, menahan. Seperti dalam bab yang sebelumnya Allah menggenggam langit-langit dan bumi. Allah punya genggaman. Tentunya menahan langit-langit dan bumi bukan, bukan sebagaimana saya menahan ini, gini. Ya beda. Ya dong. Enggak serupa dengan sifatnya makhluk dalam menahan sesuatu. Di sini ada innallayum sikus samawati wal ardo alla tazula gitu supaya tidak supaya tidak ada lamnya di situ sebenarnya itu. Siaknya menurut seperti itu. Allah tazula. Supaya tidak apa? Supaya tidak lenyap. Supaya tidak rusak langit dan bumi ini ditanil oleh Allah Ta'ala. Halat berakam Allah barabamia wa wahdu akum sin. 7451 Hattasana Musa Hattasana Abu Awana Anil A'mas An Ibrahim An Alqamah An Abdullah An qala Kesiapa annahu sini Annahu qala Ja'a habrun Ila Rasulillah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Faqala ya Muhammadu Innallaha yad'us samaa'a ala isba' wal ardu ala isba' wal jibala ala isba' was syajara wal anharu ala isba' was al khalqi ala isba' thumma yaqulu bi yadihi ana al maliku fatahika rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala ma qadarullah haqqa qadri Yani hadis dari Abdullah Bahwasanya beliau menuturkan Salatullah bernama Mas'ud. Datang Haber. Haber itu siapa? Ahlul ilm dari kalangan ya Yahud. Haber, Haber. Ahlul ilm dari kalangan Yahud. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Haber tadi berkata, Ya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah meletakkan langit di atas satu jari. Jarinya siapa? Jarinya Allah. Dan meletakkan bumi di atas satu jari. Dan meletakkan gunung-gunung di atas satu jari. Meletakkan pepohonan. Dan sungai-sungai di atas satu jari. Dan makhluk-makhluk yang lain di atas satu jari. Sair itu maknanya bagian. Itu yang kusah Mananya ya bukan mananya jami, tapi bagi ya Itu perhatikan. Tsumma lebih biyadi kemudian Rasulullah nah, kemudian apa? Kemudian Allah melakukan dengan tangannya. ya Yaqulu biyadi apa? Berbuat dengan tangannya demikian. Anal almarhum saya adalah raja. Maka Rasulullah telah mendengarkan penuturannya Habr tadi. Rasulullah pun ketawa. Fatahika Rasulullah SAW. Dan beliau membacakan ayat wa darullah haqqa qadri. Baca ayat ini enggak perlu dibawakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maka darullah haqqa qadri. Biasanya kita dengarkan di radio, radio Berdalil membawakan ayat kemudian apa? Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadaqallahul adzim. Nah, itu termasuk bid'ah. Juga enggak perlu ditartil. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Enggak begitu. Ya kan? <clears throat> Taib. Jadi dan di dalam mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Maknanya Makna daripada apa yang terkait dalam ayat ini bahwasanya yang mentawil dan mengingkari atau mentaktil sifat Allah bahwasanya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan yang sebenarnya. Kalau mengagungkan yang sebenarnya seharusnya ditetapkan itu sifat bagi Allah dan ditiadakan penyerupaan dengan makhluk. Ketika mendengarkan sifat Allah dari Al-Quran atau dari Sunnah, seharusnya itu diyakini itu adalah sifatnya Allah. Jangan diyakini serupa dengan makhluk. Jadi ahlu sunnah wal jamaah awal kali mendengarkan ayat atau hadis terkait dengan sifat Allah mengimaninya. Bukan kok menyerupakan dengan makhluk. Kalau alul bidah awal kali mendengarkan ayat Al-Quran ataupun hadis tentang sifat Allah, apa yang dilakukan pertama kali? Apakah apa? Me mengesankan serupa. Karena serupa itu nggak boleh menurut mereka di takwil. Bahasanya saja. Akhirnya apa di tak taktil diingkar diingkari. Maka mereka punya kaidah yang sering kita sebutkan apa kaidahnya? Kulunasin. Awamat tasbihah. awilhu aw fa'widhu. Huruf tanziha. Ayo. Huruf tanziha. Semua nas yang mengesankan serupa nyawa dengan makhluk maka apa tadi? Awilu aw fawitu maka takwillah kalau enggak serahkanlah maknanya dengan kamu urusi dan bertujuanlah untuk mensucikan Allah. Warum, rum itu lebih lamar dari kata rawa ya rum, rum. Seperti kalau ya kulukul. Ini perhatikan. Jadi alusunah wal jamaah awal kali mendengarkan ayat ataupun hadis terkait dengan sifat Allah itu mengimani bukan mengesankan serupa dengan makhluk. Ini toriko yang harus dipahami. Alul bidah sebaliknya awal kali mendengarkan ayat tentang Al-Quran atau ayat Al-Quran ada tentang sifat Allah awal kali apa di kesankan serupa karena serupa itu nggak boleh baru ditakwil yang hakikatnya apa tak taktil inilah takwil itu nggak mungkin dia mentakwil kecuali memang terkesan serupa dengan makhluk dan hakikat dari takwil adalah tiada andalan adalah taktil pengingkaran pengkosongan seperti Allah turun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam bagian akhir. seperti Sepertiga bagian akhir. Sahabatnya muatilah apa? Turun rahmatnya. Kalau turun Allah turun sebenarnya maka akan serba dengan turunnya makhluk. Maka enggak boleh. Nah itu. <clears throat> Cuma takdil mereka tadi dengan nama takwil, tafsir dan yang semisalnya dibohongi kaum muslimin oleh mereka. Dibohongi. Maka kita nggak mau dibohong-bohongi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Asara sabakah hada, na'am. Sabakah hada, na'am. Na'am ini telah lalu. Na'am. Ini semua telah lalu. Jadi na'am hada ini sabakah hada. Ini telah lewat. Jadi hadis ini telah lewat. Di awal-awal kitab yang telah kita pelajari. Wa fi isbatul asabi khilafan lil Jahmiyah wal Mu'tazilah wa man awwalat sifat. Tengok di sini. Dalam hadis ini ada penetapan al-asabi. Jari-jari bagi Allah. Beda dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan orang-orang yang mentakwil sifat. Pemana khilafan? B. Beda. Beda terhadap keyakinannya Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mentakwil sifat. Hah? Maka beruntunglah ahlu sunnah, antum, kita semuanya alhamdulillah. Semuanya adalah dengan taufik dari Allah Ta'ala. Kita nggak ikut dalam perangkap dan jaringan-jaringan mubtadi'ah dalam menggerebek ada hadis yang terkait dengan sifatnya Allah dibuangi semuanya, dirusak semuanya. Tengok hadil akhbaru sada. Fi hulukihim. Sada itu apa? Hmm? Nyembeli. Nyokro-nyokro. Di tenggorokan mereka. Him siapa di sini? Him ini siapa? Hah? Sahamnya dan Mu'tadilah wa man awal al hadis dan orang-orang yang mentawil hadis. Tengok di sini. Wa alaihim finnar. Fi hulqi wa alaihim finnar. Tengok. Nas'alul afiyah li fasadil qulub. Fi hulqihim wa alaihim finnar. Di neraka. Sehamia mereka yang dari kalangan mereka yang dulu kufar. Kita minta kepada Allah keselamatan. Kenapa kok sebagai ah, yang merusak kelengkerongan mereka karena hati mereka sudah rusak. Li fasadikul qulub, karena rusaknya hati. Tahu ya, perhatikan rusaknya hati. Orang seperti ini mau diajak membenahi negara dan bangsa dan negara? Ah. Mana? Maka beruntunglah ya ikhwah Antum hidup dalam lingkungan ahlu sunnah. Siapa keluar-keluar sebentar saja, sekilo dua kilo dari tempat ini, kita jumpa siapa? Mereka jahaminya dan Mu'tazilah. Mu'awwila. Enggak jauh-jauh, sebelah situ, sebelah situ aja udah. Hmm. Ya kan? Maka syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belajar yang serius itu bentuk syukur. Gunakan waktu sebaik mungkin Dulu kita ketika awal-awal belajar ya di Pakistan, di Afghanistan, masya Allah. Susah. Jangan makan kayak antum yang antum makan. Hmm. Antum tahu namanya dal. Dal itu bahasa Arabnya adas. Ya kan? Wa adasya wa adasya itu. Wa fumiha ya, wa adasya itu. Itu cuma dibelah-belah jadi dua. Dikasih apa cabai yang jadi giling itu powder tepung cabai Wes iku pedes tengah mati setelah makan nanti perut sakit. Ya, nasi rotinya kering. Sekali pun sekali seminggu sekali, sekali makan nasi. Kalau mau ayam semuanya paling ujung, ujungnya semuanya, kepalanya, kakinya. Terus apa? Apa ini bang? kamu yang gurih ini sing ini? Perutunya, Paling ujung semua, kakinya, perutunya cekernya. Itu kalau di Pakistan untuk anjing. Nah, kita kita kutip itu di orang-orang jual ayam itu. Karena nggak punya uang untuk beli. Antum tahu? Antum di sini majikom majikom ya kan? Sekali masak 5 kilo makan 15 orang. Wis. <laughs> Satu orang sekilo. <laughs> Tiga orang sekilo. Tiga orang sekilo. Wah, ayo nama rasani. Tapi perhatikan ya itu. Jadi upayakan gunakan waktu sebaik mungkin untuk antum para pemuda, antum pemuda mudore, ya bukan pemuda mali. pemuda muda, mudore apa mudore? Hari dan masa depan, masa depan. Nah, itu namanya pemuda muda, mudore. Mudore itu untuk hari dan untuk masa depan. Lil halwal mustaqbal. Maka bapak-bapak juga termasuk bapak-bapak yang mudore harusnya bukan bapak mati. amat tahunya aja yang motorek sama tempenya. Untuk hari dan masa dan dan debat dan dua hari yang akan datang. Belajarnya fil madi terus. Telah berlalu, telah berlalu, telah berlalu. Wah, gimana? Jadi li fasadil kulub wa fasadil dhawair. Atau mana apa mana dhamair? Dhamir-dhamir hum huma huwa huwa. <laughs> Apa mana dhamair? Ah. Ini dhamair ini siapa tahu berat? Eh? Apa mana dhamair? Mufradnya apa? Dhamir. Terus apa mana mananya dhamir? Wa um. Ya bisa. Domair ini maksudnya apa? Hati, perasaan. Aina domiruka. Mana perasaanmu? Mana isi hatimu? Itu namanya domir. Namanya domair. Yang di dalam. Itu kira domir itu. Wah, hum itu. <laughs> Ya, gitu dur mangkane, murojaah kamu sing nanti. Mbak Munawir tengok bantal enggak pernah dibaca. Jadi lifzil qulub wa fasadil damair. Damair ini dalam maksudnya apa? Aina damiruka. Hada fi damiri. Nah, ada fi damiri dalam hatiku. Sama saja. Wasu'il aqaid. Dikarenakan rusaknya akidah. Yakni min hadil akbar. Nah, mereka ini Kayaknya apa? Alergi dari kabar-kabar dari yang ada di sini. Lianna kulubahum tunaffiru atau tanfuru minha. Nasallahu afia kan hati mereka, ya kan? Tanfuru minha. Apa tanfuru? Hah? Enggak bisa menerima. Lari darinya. Jadi Arti mereka lari dari hadis-hadis yang semisal ini. Ya kan? Keberit-berit lari. Seperti kuburin Suruh kita ngertikan. dan menafsirkan lewat la ilaha Allah. Ha? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah wakbar, subhanallah. Nah, itu aja kuburin. Zaman tablik suruh tafsirkan kalimat la Allah. zaman tablik. Subhanallah, subhanallah, la ilaha Allah. Kapok babi, babi. Wis kapok jangan ketemu lagi. Gitu. Nah itu. Kenapa keadaan hatinya sudah rusak? Suruh ada togut, malah dia berkawan dengan togut. Menunjukkan bahwasanya mereka nggak paham akan kalimat yang mereka ucapkan yaitu kalimat tauhid. Demikian juga ada seperti ini terkait dalam masalah cerita masalah isbit jari. Bagi Allah Taala mereka lari dari penetapan ini, nggak mau kabur telah ditetapkan langsung langsung atau digelar musabbih, musabbih. Nah, gitu. mujassima Dan selanjutnya. Kalian dikatakan mubtadi'ah oleh mereka. Kemudian ikhwah makalah itu berarti kan ya ikhwah ahlu sunnah itu punya lawan. Punya kawan. Jangan mughafal. Dakwah tauhid punya lawan, punya kawan. Jangan menggopal. Kawan dikiranya lawan. Lawan dikiranya kawan. Semuanya terbalik. Seperti kasus zigzag kemarin. Tahu jejak Siapa jejak Hah? Hah? Siapa? jejak kemarin. Yang ceritakan kemarin. Lupa. Habib Rizik. Habib Zigzag. <laughs> Ayo. Udah, lupa, udah, lupa, udah, gak apa-apa itu. Kasus itu perkara-perkara gampang. Yang penting ini, antum perhatikan ini. Tapi insyaallah kita cukupkan alhamdulillah alamin. Tafadhalu.